Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Raja Majapahit, akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jaya Negara. Tangkap Jaya Negara. telah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Pendekar Bunga Putih. Dalam seri ke-295 ini didukung oleh para pemain Suherman sebagai Kipuyut Kalacika, Jumali sebagai Nandaka, Naryo sebagai Pradipa, Jika Kusnadi sebagai Tunggadewi, Aib Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Guritno Tunggal sebagai Pranayam, dibantu oleh Surya dan Salman, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Selamat menikmati. di atas tebing sungai Pedanten, di tempat biasanya mereka berlatih olah kanuragan. Putri Tunggadewi nampak gelisah. Demikian pula Putri Raja Dewi. Sementara itu Kipuyut Kalajika nampak tenang-tenang saja. Setelah beberapa saat lamanya menunggu, mendadak terdengar puluhan ekor kuda mendekat. laki-laki duduk di atas punggung kudanya masing-masing. Putri tunggal Dewi memberi isyarat kepada adiknya agar jangan bicara apa-apa. Pranaya menghampiri Kipuyut Kalacika, kemudian berbisik-bisik. Kipuyut Kalacika manggut-manggut, kemudian orang tua itu melangkah ke depan. Ayo Nandaka, Pradipa, mengapa kalian belum turun? Kami sejak tadi menunggu. Turunlah Nandaka. Pradipa, dan kalian semuanya turunlah. Aku akan memberi penjelasan lebih lanjut. Laki-laki yang dipanggil Landaka dan Pradipa segera melompat turun dari punggung kudanya, diikuti yang lain. Mereka berdiri mengelilingi Kibuyut Kalatiga, Putri Tunggadewi, Putri Raja Dewi dan Pranayam. Kukira kau tidak bersungguh-sungguh, Kibuyut. Sekarang kau baru percaya. Hah? Bawa aku bersungguh-sungguh, Nandaka. Kibuyut, kami sudah tidak sabar lagi. Kapan kita mulai bergerak? Sabar, Pradipa. Soal rampok-merampok adalah soal gampang. Yang penting kita harus merencanakannya dengan baik. Aku percaya kalian mampu bertarung dan merampas harta kepala-kepala desa yang sombong. Ya, Pokoknya kelompok pendekar Jana Pria harus kembali semarak namanya. Bukan begitu kawan-kawan? Iya, -kawan? bagus ya. <laughs> Aku senang sekali. Melihat kalian nampaknya masih cukup bersemangat. Kami semuanya sudah tidak sabar lagi, Ki Buyut. Kami semakin sebal melihat kelakuan kepala-kepala desa yang sombong dan serakah. Kami juga sebal melihat sepak terjang aku Wulungayan dan pekundal-pekundalnya itu. Tenanglah. Sekarang dengarkan perkataanku. Dulu kita pernah berdiri bersama-sama membawa bendera kelompok pendekar Jana Pria. Dulu kita pernah bertarung dan merampas harta kepala desa harta para saudagar kaya raya demi membantu kesejahteraan rakyat kecil. Dulu aku berdiri paling depan. Dulu aku pernah menjadi pimpinan kalian. Tapi sekarang lihatlah, aku sudah tua. Tenagaku sudah semakin rapuh. Dengan demikian, Aku tidak mungkin lagi berdiri paling depan menjadi pimpinan kalian. oh, sebentar Ki Buyut. Lalu untuk apa Ki Buyut mengumpulkan kami semua di tempat ini? Sebentar, sabar Nandaka. Aku akan segera menjelaskannya. Nah, saudara-saudaraku, melihat keadaanku yang sudah semakin tua, Aku tidak mungkin lagi bertarung memimpin kalian. Aku tidak mungkin lagi berkelana sepanjang malam menjadi perampok budiman. Tapi bukan berarti cita-citaku, semangatku sudah padam sama sekali. Sekarang ini, ada dua orang yang akan meneruskan perjuangan perampok Budiman dalam usahanya membela kaum lemah. Mereka lah nanti yang akan memimpin kalian. Mereka lah nanti yang akan berdiri paling depan. Kalian harus tunduk kepadanya. Oh, jadi Kipuyut sendiri tidak ikut serta? Kau ini bagaimana, Pradipa? Kalau aku ikut-ikutan bertualang sepanjang malam, aku hanya akan menjadi beban kalian. Tidak, Pradipa. Aku tidak akan ikut serta. Tapi kalian tidak perlu khawatir. Kalian akan memperoleh pimpinan yang baru. Siapa yang akan memimpin kami, Kibuyut? Coba tunjukkan orangnya. Kami ingin melihat seperti apa orangnya. Ah, silakan maju ke depan Nawamalini dan kau juga Mayura. Lihatlah, dua orang gadis inilah yang akan memimpin kalian menjadi perampok-perampok budiman. Merekalah yang nanti akan mengatur kalian. Dan mereka akan berdiri paling depan sebagai ujung tombak. Tunggu dulu Kipuyut. Apakah Kibuyu tidak sedang bergurau? Tidak, Pradipa. Sekarang bukan saatnya untuk bergurau. Maaf, Kibuyut. Beberapa hari yang lalu, kau mengumpulkan kami. Kau mengundang kami untuk bicara melanjutkan perjuangan perampok Budiman. Tetapi ternyata, sekarang kami harus berhadapan dengan dua orang gadis. Jangan membuat hati kami kecewa, Kibuyut. Kalau memang Kibuyut tidak sanggup memimpin kami, kami tidak apa-apa. Barangkali memang sudah nasibnya. Perampok Budiman harus tenggelam di permukaan bumi. Nandaka. Sepertinya kau tidak perlu merasa kecewa. Mengapa harus kecewa? Bagaimana kami tidak kecewa? Kami adalah pendekar. Kami sudah biasa hidup malang melintang dalam dunia keras. Dan sekarang, tiba-tiba Kibuyut menyuruh kami tunduk pada dua orang gadis. Rencana apa ini? Maaf, Kibuyut. Kami tidak bisa menerimanya. Nandaka, dulu ku kenal kau sebagai seorang pendekar yang rendah hati. Tapi mengapa tiba-tiba sekarang kau berubah menjadi sombong? Ha? Bukannya aku sombong, Kibuyut. Kalau memang Kibuyut tidak bersungguh-sungguh merencanakan semua ini, baiklah, kami tidak apa-apa. Kami akan segera kembali ke rumah kami masing-masing. Nandaka, Aku tahu. Dan kau juga Pradipa. Mungkin kalian juga. Kalian semuanya. Kalian merasa rendah karena harus dipimpin oleh dua orang gadis. Begitu bukan? Iya. Tentu saja Ki Puyut. Bagaimana kami harus tunduk kepada dua orang gadis sementara kami adalah laki-laki Ki Dengar Pradipa. Sekalipun mereka berdua bukan laki-laki, tapi mereka mempunyai kemampuan yang cukup untuk menjadi pimpinan kalian. Wah, Ki Buyut, mana bisa kami percaya? Iya, aku juga tidak percaya. Teman-teman, hmm. apa kalian ada yang bisa percaya bahwa dua orang gadis sanggup memimpin kita menjadi perampok-perampok budiman. Aku juga tidak percaya. Ah, baiklah. Barangkali kalian perlu membuktikannya supaya kalian bisa percaya. Maaf, Nawamalini dan kau juga Mayura. Kalian memang harus membuktikan bahwa kalian bisa dipercaya. Bahwa kalian sanggup memimpin mereka. Kalian tahu apa yang kumaksudkan? Hah? Ingat, ini adalah dunia laki-laki. Dunia keras. Siapa kuat, dia akan tampil menjadi pemenang. Aku tahu, Kibuyut. Aku tahu bagaimana caranya membuat mereka percaya kepada kami. Tunggak Dewi mundur beberapa langkah, sedangkan Putri Raja Dewi bergerak ke samping kiri. Sementara itu, Nandaka, Pradipa, dan teman-temannya masih nampak kurang puas. Namaku Nawamalini, dan adikku ini namanya Mayura. Sesuai dengan persetujuan Kibuyut Kalacika, kamilah nanti yang akan memimpin kalian menjadi perampok-perampok budiman. Kami belum tentu bersedia menjadi anak buahmu. Kurang ajar. Sepertinya kalian sangat meremehkan kami. Karena kami hanyalah dua orang gadis. Benar. Selama ini kami tidak pernah tunduk pada seorang perempuan. Mungkin ini kesalahan kibuyut Buyut Kalacika. Nandaka, marilah kita buat perjanjian. Eh, perjanjian apa? Marilah kita bertarung. Kami berdua akan melayanimu sampai kapan saja. Jika kalian berdua tidak dapat mengalahkan kami, maka kalian harus mau tunduk pada perintah-perintah kami. Dan selanjutnya, kalian harus mau mengakui kami sebagai pimpinan. Sebaliknya, kalau kalian mampu merobohkan kami, maka pertemuan ini tidak ada artinya lagi. Biarlah cita-cita pendekar jana pria lenyap di telan bumi. Apakah ini sebuah tantangan? Boleh juga dianggap tantangan. Kami hanya ingin membuktikan bahwa bukan hanya laki-laki yang sanggup menjadi pimpinan. Ah, bagaimana, Pradipa? Kau sanggup melawan mereka? Sebenarnya aku malu berkelahi dengan perempuan. Ya, tapi apa boleh buat, aku hanya merasa tidak enak pada Ki Buyut Kalajika. Oh, jangan. Jangan, Pradipa. Dalam hal ini, kita harus bersifat terbuka. Aku pun tidak akan memaksa kalian. Kalian bebas menentukan pendapat. Jadi Ki Puyut setuju. Kami bertarung melawan dua orang gadis itu. Silakan. Silakan. Biarlah aku akan menonton jalannya pertarungan. Mudah-mudahan cukup enak untuk ditonton. Silahkan, andaka Baik. Tawaranmu ku terima. Ayo, Pradipa. Thank you. mencabut sebilah tombak pendek. Sementara itu Pradipa sudah menggenggam parang, sedangkan pendekar-pendekar yang lain mulai bergerak menyebar, dan mereka membuat sebuah lingkaran besar. Ki Buyut tersenyum ke arah Pranayam. Mereka melihat Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi nampaknya tenang sekali. Hai! Apa yang kalian tunggu, Nandaka? Pradipa! Lihatlah! Dua orang gadis itu sudah siap. Sebaiknya kalian segera mulai. Sebentar, Kibuyut. Sabar. Ah, apa benar kalian ingin menjadi pimpinan perampok Budiman? Itu tergantung bagaimana hasil pertarungan ini nanti, Nandaka. Kami pun tidak akan memaksa kalian. Kalau memang kami tidak pantas menjadi pimpinan, tentu saja kami harus mundur. Ah, baiklah. Ayo, Pradipa. Kita mulai. Hati-hati. Kami bukan ingin bermain-main. Kami akan bertarung sungguh-sungguh. Jika kalian lengah, tubuh kalian akan berlumuran darah. Silakan Pradipa. Silakan Nandaka. Kami sudah siap. Kakak Nawamal ini, biarlah aku yang menyerang dulu. Ah, kurang ajar. Kau hampir saja membuntungi lenganku. Nandaka, karena itu, kau harus waspada. Kau sendiri yang mengatakan bahwa pertarungan ini bukan main-main. Ah, jangan bersenang hati dulu. Sekarang imbangilah jurus-jurus kami. Ayo, Pradipa. Ya. Candaka menyergap dengan garang. Ujung tombaknya menyambar kiri kanan. Putri Tunggal Dewi terpaksa berlompatan ke sana kemari. Sekali waktu mata pedangnya berbenturan dengan mata tombak Nandaka. Sementara itu, Pradipa berhadapan dengan Putri Raja Dewi. Berkali-kali Pradipa berusaha menyarangkan parangnya yang tajam, tapi usahanya itu selalu gagal. Putri Raja Dewi selalu dapat menangkis dengan manis sambil membuang tubuhnya ke samping kiri atau kanan. Ki Buyut kala jika tersenyum melihat jalannya pertarungan. Dia menoleh ke arah pranayam yang berdiri di sebelahnya. Hebat Tuan Pranayam! Terus terang, aku menjagoi Nawamali ini dan Mayura. Belum tentu Ki Buyut. Nandaka dan Pradipa nampaknya cukup berpengalaman. Oh, Gerakan-gerakan mereka masih kasar. Lihat saja, serangan-serangan mereka seringkali tidak terarah. Berhenti dulu. Ayo Nandaka, aku masih memberimu kesempatan. Aku masih sanggup melayanimu 20 jurus lagi. Ambil tombakmu dan kita teruskan lagi pertarungan ini. Ah, ah, bagaimana Pradipa? Bagaimana ya? Gadis yang menjadi lawanku itu rupanya tangguh sekali. Mana mungkin aku bisa merobohkannya? Iya, uh, tidak kuduga Aku malu sekali, Pradipa. Kita ini laki-laki. Mengapa kita bisa dikalahkan oleh perempuan? Tapi, ya, memang mereka lebih unggul. Sekarang bagaimana, Nandaka? Kita terima atau tidak mereka sebagai pimpinan? Ayo, Nandaka. Dan kau, Pradipa. Kalau kalian masih merasa belum puas, mari kita lanjutkan lagi. Atau barangkali kalian... Uh, barangkali ada di antara kalian yang ingin menggantikan Nandaka atau Pradipa... Ayo, majulah. Mudah-mudahan kami tidak akan membuat kalian kecewa. Kau barangkali? Kau mau turun ke gelanggang? Ayo, turunlah. Oh, tidak, saya tidak. Kami sudah diwakili Nandaka dan Pradipa. Atau barangkali kau. Ayo, turunlah. Ambil senjatamu. Kau boleh menggunakan senjata apa saja yang menjadi kebanggaanmu. Oh, tidak. Saya kira kami tidak perlu turun lagi. Kami sudah melihat kemampuan kalian. Jadi, bagaimana? Kalian bersedia mengakui kami sebagai pimpinan? Kalau masih ada yang kurang puas, silakan. Kami masih akan memberi kesempatan. Bagaimana, Nandaka? Pradipa? Kalian masih merasa bahwa kami tidak pantas menjadi pimpinan perampok budiman? Ayo, katakan saja terus terang. Kami lebih senang sikap terbuka. Kalian juga harus bersikap terbuka kepada kami. Kami tidak ingin kalian menyesal di kemudian hari. Kami tidak ingin mendengar kalian menggerutu di belakang kami. Karena kalian mempunyai pimpinan dua orang gadis. Andaka dan Pradiba, juga pendekar-pendekar yang lain, tak ada lagi yang berani angkat bicara. Sementara itu, Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi masih berdiri tegar dengan menghunus pedangnya masing-masing. Ki Buyut kala menepuk pundak Pranayam, dan mereka pun melangkah bersama-sama ke tengah gelanggang. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.